Di pagi hari ini kita akan membahas tentang manhaj dan akidah al-Imam Al-Kabir Al-Allamah Nasirul Hadis Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Idris al syafii rahimahullah. Semua kita InsyaAllah sering mendengar tentang Al-Imam al syafii Bahkan di negeri ini di Indonesia mayoritas kaum muslimin menisbatkan kepada madhab al-imam asyafi'i rahimahullah. Namun <clears throat> banyak yang tidak paham bagaimana akidah beliau. Selama ini hanya dikaji tentang fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi dari sisi akidah dan manhaj beliau terkadang kita lihat banyak kaum muslimin di negeri kita kurang mengetahuinya. Terlebih di negeri kita ini <clears throat> terkenal dengan semboyan akidah asyari, fikih syafi'i, ibadah sufi. Kalau dikatakan madhabmu apa? Madhab syafi'i. Akidahmu apa? Asyari. Iya sulukmu dan ibadahmu tasawuf alias sufi. Padahal Imam Syafi'i bukan Ash'ari, bukan sufi. Akidah Al-Imam ashafi'i sangat jauh berbeda dengan akidah Al-Imam abul Al-Ash'ari. Dan tata cara beribadah Imam Syafi'i bukan tata cara ibadah sufi. Tapi, tapi Al-Imam Syafi'i rahimallah akidah manhajnya adalah mengikuti pemahaman salafus saleh ya Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Dan kitab-kitab beliau menjadi saksi kepada hal itu. Dan keagungan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah sangat jelas bagaikan matahari di siang borong. Sampai-sampai kata Imam Ad-Dahabi, semua ulama yang datang setelah al-Imam Syafi'i berhutang budi kepada beliau. Semua ulama setelah al-Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Mengapa demikian? Karena beliaulah yang pertama kali menulis tentang ilmu-ilmu alat. Ilmu hadis, beliau yang pertama kali berbicara tentang ilmu hadis ilmu usul fikih, beliau yang pertama kali berbicara tentang kaidah-kaidah usul. Dalam kitab beliau yang sangat agung, Ar-Risalah. <clears throat> Dan itu diakui oleh muridnya. Iya. Yang Masya Allah, murid yang luar biasa. Murid Al-Imam Ash-Syafi'i. Yang paling terkenal adalah Al-Imam Ahmad bin hambal Al-Imam Ahmad bin hambal mengatakan apa? laula syafi'i ma araftu fiqhal hadis. Kalau bukan karena syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis dengan cara yang benar. Maka Imam Ahmad bin Hambal betul-betul mendulang al -im ilmu Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad mengetahui bagaimana nasikh mansuh, bagaimana tata cara memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tak aneh Imam Ahmad ber berkata tu ad'u li syafi'i mundu thalathina sana aku senantiasa mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu Masya Allah Al-Imam Syafi'i di zamannya dikenal dengan Nasirul Hadis. Itu pembela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat ingin memerangi yang disebut dengan fanatik madhab. Beliau sangat memerangi yang namanya taklid buta. Beliau mewajibkan murid-muridnya untuk ittiba, ya, senantiasa mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan-ucapan beliau tersebut sangat masyhur di kitab-kitab beliau. Beliau yang berkata, Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yada'aha li qawli ahadin. Kaum muslimin semua bersepakat bahwa apabila telah telah jelas kepada seseorang sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh ia meninggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga yang berkata, La tuqalliduni uh, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawlar rasul fal qawlu ma qalahu rasul fabri fabribu qawlil ha'id Apabila kalian mendapatkan dalam bukuku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Buang jauh-jauh pendapatku. Beliau juga yang berkata, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Dalam riwayat yang lain beliau berkata kepada muridnya, Al Asad, Al ya Asad, iqdi ilai, hayitu au hadis ida sahha, fa ini aku به wa لم يبلغني Wahai Ibnu Asad, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, bahwa apabila hadis telah sahih, itulah pendapatku, walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Sini beliau memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang luar biasa bahwa pentingnya berhujah dengan hadis sahih. Beliau berkata kepada muridnya, Imam Ahmad bin Hambal, Ya Ahmad, anta a'lami minni bil hadis. Hai Ahmad, engkau lebih alim dariku tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kan al hadis sahihan, فأخبرني kufian kana atau hijaziyan atau bagdadiyan Apabila ada hadis yang sahih, tolong kabarkan aku, hai Ahmad. Baik itu asalnya dari Kufah, ke, dari Basrah, dari Baghdad, dari Madinah, dari Makkah. Masya Allah, ya akal Islam, azakamullah wa iyakum. Kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Pernahkah Anda melihat musnad al-Imam Syafi'i? Musnad Imam Syafi'i tipis. Satu jilid saja Antum pernah lihat mus musnad Imam Ahmad bin Hambal? Musnad Imam Ahmad berjilid-jilid puluhan ribu hadis. Tapi lihat bagaimana kefakihan Al-Imam Asyafi'i rahimahullah. Walaupun beliau ya pengetahuan tentang hadisnya lebih sedikit dibandingkan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kefakihan di dalam memahami, memahami hadisnya luar biasa sekali sebuah kisah bahwa ada seorang yang sengaja minta izin untuk bermalam di rumah Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk apa? Dia ingin melihat bagaimana ibadah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka semalaman ia melihat dan memperhatikan Imam Syafi'i. Rupanya ia kecewa berat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i semalaman hanya tidur dan tidur baru bangun ketika adzan subuh berkumandang. Maka orang ini berkata, "Wahai Syafi'i, aku bermalam untuk memperhatikan bagaimana ibadah engkau. Tapi ternyata semalaman engkau hanya tidur." Kata beliau, "Aku tidak tidur tadi malam. Tadi malam aku memikirkan sebuah hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang sedih karena burung kesayangannya telah mati. Rasulullah bersabda, Ya Aba Umair, Mada fa'alan nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu nughair itu? Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Fastakhrajtu minhu ya mi'atu faidah. Dan aku berhasil mengeluarkan seratus faidah dari hadis tersebut. Bayangkan. Makanya diamnya Imam Syafi'i itu ternyata mikir, Pak beristimbat dari hadis yang sangat kecil. Nabi hanya bersabda kepada anak kecil, Hai Aba Umar, apa yang dilakukan oleh burung Nuwair? Coba kalau antum lakukan istimbat dari hadis ini apa? Tapi beliau beristimbat sampai 100, 100 faidah hukum, subhanallah. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulakin dalam syarah Bukhari. Dan beliau menambahkan lagi sampai 120 hukum. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Hidup beliau, Masya Allah, waktu-waktunya habis untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya, "Kaifa talabuka lil ilmi ya Imam ya Abu Abdullah?" Bagaimana perasaan kamu di saat kamu menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Kata Imam Syafi'i, aku menuntut ilmu seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Subhanallah ya akal Islam, azakumullah wa ayakum. Nah, maka dari itu ya akhi, sangat-sangat pantas ya kalau kita mempelajari bagaimana akidah beliau. Bagaimana pemahaman beliau? Bagaimana manhaj beliau? Ini penting sekali ya akhi azakumullah. Ya. Baiklah ya akhi. <clears throat> Kita akan membahas yaitu bagaimana keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahas tentang manhaj beliau di dalam memahami ya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya pembahasan ini panjang sekali, ya tidak mungkin cukup hanya dua jam saya duduk di sini berbicara. Ya. Tapi malayudraku kuluh layudraku kujuluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya ya tidak di, tidak dibuang semua. Kita akan bahas sesuai dengan waktu saja. Setelah itu antum cari sendiri masing-masing. Ya. Yang pertama, <clears throat> yaitu keimanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-iman bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Beriman bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rejeki dan yang mengurus alam semesta. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, La yanbaghi syatmur rih fa innaha khulq fa innaha khalqun muti'un lillahi wa jundun min junudihi yaj'aluha Allahu rahmatan idza syaa wa nikmatan idza syaa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak boleh mencaci maki angin. Karena ia adalah makhluk yang menaati Allah dan salah satu daripada pasukan-pasukan Allah. Allah jadikan angin itu rahmat apabila Allah kehendaki dan Allah jadikan sebagai adab bagi orang yang Allah kehendaki. Ini ini akidah, Pak. Dan ini adalah merupakan tauhid. Ya. Dalam kitab tauhid ada sebuah bab yang berjudul bab larangan mencaci maki masa. Nah, uh, sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh mencaci maki angin. Terkadang kita jatuh kepada keyakinan seperti ini. Ketika hujan turun, ah hujan lagi. Kita kesel sama hujan. Iya, akhirnya nggak jadi nih rencana. Ya, ya, mendung. Wah, akhirnya seakan-akan kita tidak ridho gitu loh Pak. Ya dengan apa? Dengan turunnya hujan atau dengan angin yang bersep, yang yang yang apa namanya yang bertiup dan yang lainnya. Atau kita katakan hari ini hari yang kelabu buat saya. Dan yang lain-lainnya. Ini termasuk perkara yang banyak orang menganggap biasa-biasa saja. Padahal itu masalah akidah, din. Itu sama saja menisbatkan kesialan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah jenis mencaci maki makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian mencaci maki angin. Karena angin itu menaati perintah Allah. Berarti kalau kamu mencaci maki angin, seakan-akan kamu mencaci maki yang memerintahkannya. Di mana angin itu bersepoi tentunya, Pak. Dengan perintah Allah untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Hujan Allah turunkan dengan perintah Allah Barangkali buat sebagian orang mudarat tapi untuk yang untuk makhluk yang sangat banyak bermanfaat dalam kehidupan mereka. Maka ini sebuah akidah yang harus kita pahami baik-baik ya akhwat Islam azakumullah iyakum. Kemudian di antara keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah akidah al-iman at-ta'addub fil alfaz fi jambillah wa qala Syafi'i itu hendaknya kita beradab dalam mengucapkan kata-kata ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Man qala mutirna naw'i kadza ala ma'na mutirna fi waqti kadza fala yakunu kufran wa ghairuhu al kalami ahabu ilayya min. Siapa yang mengatakan begini? Kita dihujani karena adanya bintang ini. Maksudnya adalah kita diberikan hujan di waktu munculnya bintang ini, maka yang seperti ini tidak kufur, dan bukan ucapan yang kufur. Tapi apabila ia mengucapkan kata-kata yang lain, itu lebih aku sukai. Karena ada sebuah hadis Pak ya. Hadis itu dari Imam Ahmad dalam dalam musnadnya dari Imam Abu Daud dalam sunannya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh di tempat sebuah namanya tempat Hudaybiyah. Dan tadi malam tujuh, turun hujan. Rasulullah setelah, selesai sholat subuh menghadap kepada para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, Atadruna madha qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang di, difirmankan oleh Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, uh, Rasulullah bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa'amaman qal, mutirna fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan, kita dihujani dengan karunia dan nikmat Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang ini beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita dihujani karena sebab adanya bintang ini dan itu, fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka ini orang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Kata-kata kita dihujani dengan adanya bintang. Ini Pak, kata yang sifatnya global. Sifatnya apa? Global. Kata Imam Syafi'i, apa niat Anda mengatakan ucapan itu? Kalau Anda maksudnya berkata, kita dihujani dengan adanya munculnya bintang ini, karena sudah kebiasaan, Biasanya kalau muncul bintang ini biasanya turun hujan dan tidak ada keyakinan sama sekali bahwa itu ada pengaruh dari hujan eh, dari bintang, enggak. Kata Imam Syafi'i enggak masalah tapi lebih baik ucapkan kata-kata yang lain. Kenapa? Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah ini manhaj yang harus antum pahami. Menjauhi setiap ucapan dan lafad yang bersifat global. Karena lafaz-lafaz yang bersifat global itu, Pak, yang artinya mengandung kemungkinan adanya makna yang benar dan yang salah. Ini tidak boleh kita ucapkan ya kepada orang-orang awam terutama. Kenapa? Karena itu akan dikhawatirkan akan dipahami dengan apa? Pemahaman yang salah. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hambal sangat keras pengingkaran para ulama terhadap orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafazku dengan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk, maka ia kafir. Kenapa para ulama begitu kerasnya? Padahal kata-kata lafazku dengan Al-Quran makhluk mengandung dua makna benar, mengandung makna Salah. Kalau yang dimaksud lafadku dengan Al-Quran makhluk artinya suaraku yang makhluk betul sohe. Tapi kalau yang dimaksud yang aku ucapkan yaitu Al-Quran makhluk ini jelas jahmi. Kenapa orang-orang Jahmi mengucapkan lafadku dengan Al-Quran makhluk, Pak? Karena di saat itu mereka sudah tidak punya hujah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka dibantai habis oleh Imam Syafi'i dan para ulama di zamannya. Dengan hujah dan dalil yang sangat kuat bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka mereka menggunakan kata yang mujmal, yang global. Mereka merubah ucapan. Apa kata mereka? Lafzi bil Quran makhluk. Maka para ulama tahu maksud mereka. Maka para ulama pun segera apa? Mengingkari ucapan seperti itu. Sama dengan ucapan tadi, mutirna binau kada wa kada. Kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu. Ini mengandung makna yang benar, juga mengandung makna yang yang salah. Kalau ada orang berkata, kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu, dengan keyakinan bahwa bintang mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi, maka ini kafir, Pak. Ini kufur. Ya. Kalau kita mengatakan kita dihujani dengan adanya bintang ini, tapi kita tidak yakin bahwasanya bintang yang memberikan hujan, tapi kita punya keyakinan adanya sabab musabab, maka ini termasuk syirik, tapi syirik kecil kata para ulama. Tapi kalau di kita katakan kita dihujani dengan adanya bintang, artinya sebagai tanda saja. Biasanya sih kalau muncul bintang ini akan turun hujan. Ini boleh. Iya. Kata Imam Syafi'i, kalau itu maksudnya boleh nggak masalah, tapi jangan mengucapkan kata-kata itu. Ganti dengan kata yang lain. Ini manhaj loh Pak. Kenapa? Karena para ahli bid'ah di zaman dahulu itu seringkali menggunakan kata-kata yang global untuk mengelabui orang-orang awam. Dan itu bukan manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Lihat bagaimana Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah adab dalam mengucapkan kata-kata. Dalam Al-Quran pun demikian. Sebuah contoh misalnya Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu, la takulu ra'ina wa kulum dhurna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengucapkan ra'ina tapi ucapkanlah undurna. Padahal Pak, ro'ina dan undurna itu hampir sama maknanya. Tapi ketika ro'ina itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk meledek kaum muslimin, maka Allah melarang menggunakan kata-kata itu. Demikian memang manhaj yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi lafad-lafad yang mengandung makna-makna yang huh? global. Bisa mengandung benar, bisa mengandung salah. Ya. Yeah. Akhal Islam, azakumullah wa ayyakum. Kemudian yang ketiga, at tahziru minasyirk Wa asbabihi. Di antara manhaj ataupun keyakinan Imam Syafi'i itu mewaspadai umat dari bahaya syirik. Dan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Al-Imam Syafi'i berkata, Akrahu an ya'zuma makhlukun hat an yu'azzama makhlukun hatta yuj'al qabruhu masjidan. Makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas akrahu. Perhatikan Mas, jangan bobo, jangan tidur. Ya. Imam Syafi'i sering sering memutlakan kata-kata akrahu dari kata makruh. Akrahu dari kata apa? Makruh. Dan banyak orang-orang yang terakhir di zaman ini memahami perkataan Imam Syafi'i akrahu dibawa kepada istilah makruh di zaman ini. Perlu kita ketahui bahwa istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu baru muncul di belakangan. Di zaman Imam Syafi'i belum dikenal. Iya. Yeah. Dan kalau kita memperhatikan lafaz Al-Quran dan hadis, kata makruh itu seringkali dimutlakan untuk sesuatu yang haram. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, Wa karihalakum qila wa qal, wa kathratas su'al, Dan Allah memakruhkan untuk kalian desas-desus dan banyak bertanya serta menyia-nyiakan harta. Padahal ini hukumnya haram semua itu. Tapi di situ Rasulullah menggunakan dengan ucapan apa? Kariha, makruh. Dalam surat Al-Isra, setelah Allah menyebutkan tentang kesyirikan, larangan durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim, terus. Lalu Allah mengatakan apa? Karena dzalika inda rabbika makruha. Itu semuanya di sisi Rabbmu makruh. Syirik makruh. Durhaka kepada orang tua makruh dengan bahasa sekarang. Enggak, maksud Al-Quran di situ artinya apa? Haram. Nah, Imam Syafi'i termasuk salaf. Antum tahu tidak batasan salaf dengan khalaf itu tahun berapa? Kapan sebut salaf, kapan sebut khalaf? Batasannya 399. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Berarti 399 ke bawah disebut apa? Salaf. Apa, ke atas ya. Sedangkan Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Ahmad wafat tahun berapa? Masa nggak ada yang tahu, Pak? Ulama kita loh, Pak. Tahun 246 Hijriah. Imam Bukhari 250 6. Nah, mereka itu disebut dengan khalaf as-salaf. Eh, mereka disebut generasi salaf. Adapun tahun 400 ke bawah, 400 500 disebut dengan khalaf. Istilah makruh yang kita kenal yang apabila dilakukan apa? Makruh yang kita kenal apa? Kalau dilakukan tidak berdosa. Atau dapat pahala? Tidak berdosa. Kalau ditinggalkan, dapat pahala. Berarti kebalikan apa? Kebalikan sunnah. Yang kita pahami sunnah itu apa? Kalau dilakukan dapat, kalau tinggalkan tidak berdosa. Ini adalah muncul di, di zaman khalaf. Belum muncul di zaman salaf. Makanya Al-Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamun Muwaqqi'in mengingatkan masalah ini. Beliau berkata, "Wa sya'u ghalatil mutaakhirin." Sumber kesalahan orang-orang terakhir adalah memahami lafad-lafad salaf dengan pemahaman khalaf. Faham tidak Pak? Imam Syafi'i rahimahullah salaf. Beliau ucapan kata-kata makruh akrohu mengikuti gaya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bahasa Al-Quran. Maka ketika beliau mengatakan akrohu artinya apa? Makruh apa haram? Haram. Ini ingat baik-baik Pak. Jadi Imam Syafi'i kalau mengatakan akrahu artinya apa? Haram. Iya. Yeah. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya tentang maktam. Tahu nggak maktam? Kumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ. Apa kata beliau? Akrahul maktam. Akrahu. Orang orang di zaman sekarang apa? Imam Syafi'i cuma mengakruhkan kok. Tidak mengharamkan. Buktinya Imam Syafi'i mengatakan akrohu. Akrohu kan artinya makruh. Kita katakan maaf akhi, Imam Syafi'i bicara dengan bahasa salaf. Bukan bahasa apa? Khalaf. Iya. Maka dari itu Al-Quran dan hadis pak, bah, pahamilah dengan bahasa salaf. Jangan pahami dengan bahasa apa? Khalaf kesalahan besar. Ya. Nah ini ya akun Islam azakumullah. Baik kita lanjutkan. Akrahu an yu'adzam makhlukun. Aku memakruhkan artinya mengharamkan untuk memuliakan atau mengagungkan makhluk hatta yuj'ala qabruhu masjidan sampai-sampai kuburannya dijadikan masjid. Makhafatal fitnati alaih. Karena khawatir akan muncul fitnah. Itu yang fitnah yang dimaksud di sini apa? Syirik. Karena salafus soleh seringkali memutlakan kata fitnah dengan apa? Syirik. Karena itu juga bahasa Al-Quran. Allah mengatakan dalam dalam apa namanya uh, Al-Quran, faliyah dari يُخَالِفُونَ عَنْ an amrihi antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih Rasulullah untuk ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad yang dimaksud dengan fitnah di situ apa? Syirik. Ya. Allah juga berfirman, "Wa qatiluhum hatta lakuna hatta la takuna fitnah." Perangi mereka sampai tidak terjadi apa? Fitnah. Maksudnya apa? Syirik. Walaupun Al-Quran memutlakan untuk makna yang lain. Seperti ujian dan yang lainnya. Sesuai dengan siapnya, tentunya ya akal Islam. Azakumullah wa ya. Makanya berkata, aku mengharamkan untuk mengagungkan makhluk sampai-sampai kuburannya dijadikan masjid. Karena khawatir fitnah itu syirik. Wa alaman ba'dahum minan nas dan akan menjadi fitnah untuk orang-orang setelahnya dari manusia. Subhanallah. Ini ucapan Imam Syafi'i, Pak, yang tidak dipraktekkan oleh madhab Syafi'i di zaman sekarang. Kita dapati justru di negeri kita banyak masjid-masjid ada kuburannya, Mas. Iya nggak, Pak? Iya. Bahkan kuburan itu diziarahi. Antum pergi ke Surabaya, kuburan Sunan Ampel. Sebagian ikhwah kita ada yang sengaja pergi ke sana pengen ngeliat aja. Ternyata di sana ada yang sujud sampai sujud menghadap kuburan. Benar, syirikan ya akal Islam. Dengan alasan katanya Masjid Nabawi ada aja ada kuburannya. Padahal yang memasukkan kuburan Nabi ke masjid itu bukan sahabat, Pak. Tapi seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 92 Hijriah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in di zaman itu. Perbuatan Rajab tidak bisa dijadikan hujah. Apalagi bertabrakan dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, La tattakhidhu qabri idan. Eh, La'anallahu al-Yahud wa nasara ittakhadu kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Lalu Imam Syafi'i menafsirkan apa yang dimaksud dengan mengambil kuburan sebagai masjid dengan tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Penafsiran yang kedua yaitu sholat menghadap masjid. Eh, maksudnya menghadap kuburan, maaf dan penafsiran yang ketiga yaitu duduk di atas ya sholat di atas kuburan tersebut. Maka ini adalah semua dilarang kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi aneh ya Pak ya, di negeri kita malah ramai. Bahkan menganggap masjid yang ada kuburannya itu lebih utama dibandingkan masjid yang ada kuburannya Pak. Ya, antum kalau pergi ke Jawa, ke pelosok-pelosok justru malah hampir di setiap masjid ada kuburannya. Susah kita jadinya nyarinya. Iya. Allah musta'an. Kalau di Medan enggak? Hah? Ada juga ya. Ada juga. Iya. Nah inilah yang akal Islam. Ternyata Imam Syafi'i mengingkari. Bahkan Imam Syafi'i bukan hanya memakruhkan haram. Hukumnya. Enggak boleh akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Beliau juga berkata, "Faqullu man halafa bi ghairillahi karihtulah wa khasyitu an takuna yaminu ma'siyatan." Setiap orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, aku makruhkan. Maksudnya makruhkan di sini apa? Haram. Aku khawatir kalau sumpahnya itu jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Syafi'i. Sementara di negeri kita banyak orang yang berkata apa Pak? Demi Allah, demi Rasulullah. Banyak Pak. Dari orang-orang yang tidak paham. Demi Allah, demi Rasulullah. Padahal kata Rasulullah sama apa? Man halafa, man bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Masya Allah. Lihat Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan masalah syirik nih, Pak. Karena syirik ini besar, Pak. Di mana di zaman kita di, negeri kita ini syirik dianggap biasa. Syirik dianggap gampang. Syirik dianggap tidak dianggap sebagai dosa paling besar. Di negeri kita ini banyak orang menganggap syirik terbesar itu korupsi. Eh, dosa besar apa? Yang paling besar itu korupsi. Yeah. Bahkan ada mereka kalau yang namanya maksiat seperti zina, judi, mereka ingkari rame-rame. Memang bagus sih mengingkari kemaksiatan, walaupun tata caranya yang kita harus kritisi juga. Tapi masalah syirik dibiarkan. Padahal kesyirikan itu ya akal Islam, a'zamu dul, Kedzaliman yang paling zalim itu ya syirik. Allah mengatakan, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Di Bogor itu, Pak, ada sebuah tempat. Di situ ada kuburan. Di dalamnya ada sembilan kuburan. Orang-orang bahkan sampai pejabat-pejabat teras atas pun juga datang ke situ. Salah satu ikhwah kita sengaja ingin survei aja lihat sana sebelum masuk dimintai uang 100 ribu. Kemudian dia masuk situ, dia lihat-lihat. Rupanya penjaga kuburan nanya, Mas, mau apa kemari? Kalau mau minta jabatan, ini kuburannya. Kalau untuk enteng jodoh, ini kuburannya. Jadi setiap kuburan ada tugasnya <laughs> masing-masing. Bayangkan Pak, sampai demikian syiriknya Pak. Kita ribut orang Nasrani mengatakan Tuhan itu tiga yang dari yang tiga tapi satu. Tapi kita diam orang mempersekutukan Allah dengan kuburan-kuburan yang begitu banyak. Ya. Di daerah sana juga Pak, ada sebuah tempat namanya Cikunul. Itu ada sekitar 20 kuburan orang mau ziarah kubur di situ, nanti akan ada foto kuncen-kuncennya. Silakan pilih kuncen yang mana. Di situ ada keyakinan mandi di situ bisa membersihkan dosa dan yang lainnya. Wah, masya Allah, luar biasa. Pak. Kuburan. Iya. Dan selalu mereka berdalih ini kan kuburan wali. Yang namanya wali itu kan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak dosa. Kita aja mau ketemu presiden harus lewat ajudan, kata mereka. Masya Allah. Inilah terkadang syubhat-syubhat yang menyebabkan mereka menganggap itu bukan syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrikin Quraisy dari sisi sini, Pak. Antum tahu Orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Mereka tidak mengatakan Lata yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25 apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakul layaqulunna Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan apa? Allah. Al-Imam Al-Qurtubi membawakan sebuah asar dari Qatadah bin Di'ama as seorang tabi'in. Beliau berkata, kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ketika mereka ditanya, Fama makna ibadatikum ula'il asnam? Lalu apa makna ibadah kalian kepada patung-patung itu? Latta, Uzza, Manat, Hubal, itu semua nama-nama orang saleh. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan tandang, tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, enggak. Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekatnya. Jadi mereka tidak ada niat menyembah apa namanya patung-patung itu. Niat mereka agar para wali ini kan orang-orang soleh bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman sekarang, ya mungkin karena ketidakpahaman atau banyak syubhat. Ketika ditanya kamu menyembah kuburan? Enggak. Siapa yang menyembah kuburan? Kami hanya menyembah Allah. Tapi kenapa kamu berdoa di sisi kuburan? Kami tidak menyem, tidak tidak berdoa kepada mayat, enggak. Kami hanya berdoa kepada Allah. Kami berdoa di kuburan agar doa kami lebih disampaikan oleh mereka kepada Allah. Ini apa namanya, Pak? Ini namanya minta syafaat. Ini namanya mengharapkan syafaat orang yang sudah meninggal dunia. Itu justru kesyirikannya kaum musyrikin dahulu. Yaitu mengharapkan syafaat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah membantah mereka dalam firmannya apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad kepada mereka itu, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Mayat-mayat yang sudah meninggal itu tidak memiliki syafaat sama sekali. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya akhul Islam, ya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau tegas di situ mengatakan, ya jangan sampai kita mengagungkan ikhwata Islam azakumullah ya seseorang sampai diagungkan kuburannya selain Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang keempat Tauqiru janibin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan dan menghormati kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Amr bin Abi Sawad, qala li Syafi'i rahimahullah, "Ma a'fa Allahu 'azza wa jalla nabiyyan ma a'fa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Faqultu, "A'ta Isa alaihi salam ihya al-mauta." فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم الجذع alladhi kana yakhub ila jambihi hatta yuhyiya lahul mimbar falamma huyya lahul mimbar hannal jiddu hatta sami'a sumi'a lahu sautun fahada akbar min dhalik berkata Amr bin, bin Abi Sawad Imam Syafi'i berkata kepadaku Allah tidak pernah memberikan kepada seorang nabi pun sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melebihi yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Paham tidak? Lalu aku berkata kata Amr bin Abi Sawad, bukankah Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat menghidupkan orang yang mati? Berarti kan itu tidak diberikan kepada Rasulullah. Apa kata Imam Syafi'i? Bukankah Nabi Muhammad diberikan mukjizat yaitu Rasulullah pernah berkhutbah tadinya di batang kurma. Kemudian ketika dibuatkan mimbar, batang kurma itu menangis. Sampai kemudian Nabi memeluknya. Lalu ia pun berhenti menangis. Kata, kata, kata Imam Syafi'i apa? Ini lebih agung daripada mukjizat Nabi Isa. Masya Allah ya kota Islam azakumullah wa Iya. Lihat maksud Imam Syafi'i apa? Bahwa ini lebih besar. Imam ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah lebih agung dari itu semua sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akal Islam azakumullah wa Kalau menghidupkan yang telah mati, memang itu hak Allah. Nabi Isa hanya diperintahkan saja dengan cara tertentu lalu, lalu Allah yang menghidupkan. Nabi Isa hanya diberikan ya ilham oleh Allah wahyu untuk melakukan suatu perbuatan lalu Allah lah yang menghidupkan. Ya. Kemudian setelah itu dia mati lagi. Itu mayat yang memang tadinya hidup kemudian mati. Lalu Allah hidupkan lagi karena adanya roh kemudian mati. Ini batang gak ada rohnya sama sekali. Ternyata ya mukjizat Rasulullah Allah jadikan dia bisa nangis. Bukankah kata kata Imam Syafi'i ini lebih agung daripada itu? Jelas ya akal Islam azakumullah ya. Iya. Dan ini subhat orang-orang Nasrani, Pak. Kenapa mereka mengatakan bahwa Isa itu Tuhan? Katanya di antara sifat Tuhan adalah menghidupkan yang telah mati. Sedangkan Nabi Isa bisa menghidupkan yang telah mati. Allah, saya pernah debat. Ada seorang ibu, alhamdulillah ibu itu sudah ngaji. Dia bilang ke saya, Ustadz, saya punya anak murtad. Ustadz, bisa nggak datang ke rumah saya untuk dialog sama dia? Kata saya, baik bu, insya Allah. Akhirnya saya datang. Rupanya memang sudah sangat kuat sekali, Pak. Ngeyelin, Pak Ampun. Saya bilang ke dia, apa alasan Anda mengatakan Isa itu Tuhan? Sementara dalam Injil, tidak ada satupun kata-kata yang menunjukkan bahwa Isa Tuhan. Sebutkan kepada saya, satu ayat Injil yang mengatakan Isa Tuhan. Apa kata dia? Buktinya, Isa bisa menghidupkan yang telah mati. Dan itu sifat Tuhan. Saya balas, Dajjal pun bisa menghidupkan yang sudah mati. Apakah Dajjal Tuhan? Diam dia. <laughs> Dajjal bisa kan? Dalam hadis yang masyhur, ya, seorang pemuda ditangkap oleh Dajjal, digergaji jadi dua, lalu kemudian Dajjal berjalan di antara dua belah tubuhnya, nempel lagi hidup. Lati dajjal Tuhan. Ini ya akhwat Islam azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yang diberikan kepada Rasulullah lebih besar dari itu. Apa itu? Batang kayu bisa menangis. Padahal dia bukan makhluk hidup. Itu lebih besar. Dan keyakinan kita, Pak bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh nabi. Bahkan Imam Asayuti mengatakan Rasulullah diberikan oleh Allah 2000 mukjizat. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa Nah, maksud apa yang saya sebutkan tadi adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menghormati beliau. Mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimur Rasul, memuliakan Rasul itu adalah perkara yang wajib. Bahkan itu iman yang wajib setiap muslim wajib mengagungkan atau ya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya memuliakan Rasulullah bukan berarti mengkultuskan sampai ke derajat ketuhanan, bukan. Karena di kalangan kaum muslimin ya, mereka ada yang memuji Rasulullah itu Pak, sampai derajat ketuhanan. Dalam qasidah yang sangat masyhur. Ya. Yang sering dinyanyi-nyanyikan di mana itu? Di surau-surau فإن من علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم Di antara kedermawananmu, hai Muhammad, adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfud dan kolam. Uh, uh, uh. Masya Allah. Lihat, katanya Rasulullah tahu apa yang ada di, ada di lahul. Subhanallah. Padahal Allah tegas mengatakan yang mengetahui yang gaib siapa? Allah. Ya. Allah berfirman, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah. Allah juga berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha hu." Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini, Pak, masyhur yang disebut dengan solawat kamilah atau solawat nariyah. Siapa yang apal? Pernah dengar nggak? Solawat nariyah? Kayaknya masyhur deh. Di Medan nggak nggak masyhur usolli salatan kamilatan wa usolli salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna dan aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna yang dengan Rasulullah ya maka lepas semua ikatan-ikatan dengan Rasulullah maka hilang semua musibah ya dan bencana dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan bayangin Pak sampai begitu dia ya dan ternyata salawat kamilah ini Pak yang membuatnya orang belakangan. Ya. Tidak ada sanatnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah ya akal Islam. Azakumullah wa yang kelima. akidah beliau tentang asma dan sifat. Nah ini akan antum lihat bahwa Imam Syafi'i bukan Ash'ari. Kalau Ash'ari hanya menetapkan berapa sifat? 20 sifat. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Siapa yang masih ingat? Ini 20 sifat masyur nih Pak. Dulu waktu SD, SMP diajarin tuh Pak. Itu namanya sifat wajib. Jadi Allah wajib bersifat ini. Selain itu haram. Seakan-akan kita yang ngatur. Ngatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat ini ya. Dan engkau nggak boleh punya sifat ini. Enak aja masa Allah diatur sama kita. Kewajiban kita justru harus mengikuti apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Bukan kita ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa Abul Hasan al-Ash'ari? Jadi Ash'ari itu disebutkan kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Sebetulnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu dalam hidupnya melewati tiga fase. Fase yang pertama fase Mu'tazilah. Karena memang beliau punya ayah tiri pentolannya Mu'tazilah, Al-Jubba'i namanya. Kemudian beliau sering debat dengan ayahnya, banyak beliau tidak puas. Akhirnya beliau pindah ke akidah kullabiyah atau asyariyahnya itu. Yang hanya menetapkan 20 sifat saja. Kemudian di akhir-akhir hayatnya beliau kemudian kembali kepada madhab salafus salih. Dan ini tampak dalam tiga kitab beliau. Rujuknya beliau kepada akidah salafus saleh, akidah al wal jamaah, akidah imam yang empat, itu pada tiga kitab beliau. Kitab yang pertama Maqalat Islamiyin. Tiga jilid. Di mana beliau menyebutkan di situ keyakinan-keyakinan firqoh-firqoh dalam Islam. Ketika sampai kepada firqah kullabiyah yang itu adalah fase beliau yang kedua, beliau menyebutkannya. Setelah itu beliau menyebutkan akidatus salah. Lalu beliau menyebutkan di situ semua sifat-sifat Nabi, eh sifat-sifat Allah. Bahwa Allah bersemayam di atas arash. Bahwa Allah punya mata, punya tangan, sebagainya ditunjukkan oleh dalil. Bahwa Allah punya begini, terus disebutkan sifat-sifat itu semua. Lalu di akhirnya beliau berkata apa? Wahada madhabu Ahmad bin Hambal wabihi akul. Dan inilah pendapat dan keyakinan Imam Ahmad bin Hambal. Dengan keyakinan ini saya berpendapat. Dalam kitab Maqalat Islamiyin di jilid 2 itu. Beliau menyatakan rujuknya jelas di situ. Kitab yang kedua yaitu Al-Ibanah. Ya an syariatid diana. Namun al-ibadah ini diingkari oleh kaum ashari di zaman ini. Bahkan mengatakan katanya kitab ibadah itu dusta atas nama Abdul Hasan al ashari Tapi itu sudah dibantah oleh Imam Al-Hafidh ya, Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tabiin Kadabil Muftari. Dan beliau menetapkan bahwa itu memang bukunya Abdul Hasan al-Ash'ari. Kitab yang ketiga yaitu kitab Risalah ila Ahli Thagr. Di mana dalam kitab Risalah itu beliau pun juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di tiga kitab ini beliau tegas, beliau telah rujuk kepada keyakinan apa? Salaf. Dan beliau tidak lagi berkeyakinan 20 sifat. Tapi qadarullah yang tersebar sampai detik ini keyakinan beliau fase yang kedua, Pak bukan fase yang ketiga di mana beliau telah rujuk kepada keyakinan salafus salih. Dan Abu Hasan Ash'ari ini hidup ya sekitar 100 tahun lebih setelah imam yang empat. Beliau tidak semasa dengan Imam Syafi'i, tidak pula dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan jauh setelah itu. Maka mungkinkah kita katakan Imam Syafi'i madhabnya Ash'ari? keyakinannya? Tidak mungkin kan Pak? Masa dinisbatkan orang yang duluan kepada orang yang belakangan gimana? Iya. Maka dari itu ya, ya akhwal Islam, kita akan lihat bahwa memang keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah asma wa sifat tidak sama dengan keyakinan Asy'ari. Taib ya akhwal Islam, Imam Asyafi berkata dalam kitab Ar-Risalah di muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dan melebihi yang disifati oleh makhluknya. Tuh, subhanallah. Lihat Imam Syafi'i memberikan kaidah dalam masalah asma was, was sifat. Apa kata Imam Syafi'i? segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Maksudnya Imam Syafi'i apa? Artinya kita wajib mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Bukan sebagaimana menurut kita. Sementara orang-orang Ash'ari mensifati Allah menurut akal-akal mereka. Makanya ketika orang Ash'ari ditanya, kalian kenapa mensifati Allahnya 20 saja? enggak 30, enggak 40. Apa kata mereka? Karena itu yang masuk di akal. Iya, jawabannya begitu. Karena itu yang masuk di akal. Selain itu nggak masuk di akal. Iya, nggak masuk di akal. Iya. Padahal sebetulnya akalnya yang error, Pak. Akal yang sehat mengatakan semua sifat Allah sesuai apa masuk akal semuanya? Saya berikan contoh. <clears throat> Kenapa sih orang Asy'ari tidak mau mengatakan Allah bersemayam di atas arash? Nggak mau. Bahkan tegas mengatakan siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash kafir. Iya. Yeah. Selalu mereka menuduh sunnah yang mengatakan Allah bersemayam di atas di atas arash apa coba? Mujassimah, musyabbihah, dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita tanya, kenapa kalian menolak? Apa kata dia? Tidak mungkin Allah butuh tempat. Sebab kalau Allah berada di atas aras berarti Allah butuh tempat. Sementara yang namanya butuh tempat itu sifat makhluk. Itu alasannya, Pak. Kita katakan, maaf, Kenapa Anda mengatakan kalau Allah berada di atas tempat, eh, di, di atas ars, berarti butuh tempat? Kata dia, karena itu yang memang di akal kita seperti itu adanya. Kita katakan, ya, karena Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang namanya makhluk, kalau berada di tempat, berarti berada di tempat, di, ber, berada di suatu, berarti butuh tempat. Kalau antum berada di, di atap, berarti butuh apa? tempat. Kalau antum berada di ranjang, di kasur, kasurnya di, diambil, jatuh antum. Ya enggak? Itu makhluk betul. Masalahnya kamu itu hendak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kami mengatakan Allah bersemayam di atas arash sama sekali tidak berkonsekuensi butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata dia, Ah, itu nggak masuk di akal. Baiklah kalau begitu. Hai Asy'ari. Kamu menetapkan sifat bagi Allah irodah? Ya, irodah. Allah punya sifat irodah, berkeinginan. Bukankah makhluk pun punya irodah? Kenapa kalian tidak mengatakan berarti Allah sama dengan makhluknya? Apa kata mereka? Oh tidak, iroda Allah sesuai dengan keagungannya. Kalau begitu kita katakan juga bersemayamnya Allah di atas arah sesuai dengan keagungannya. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Iya. Yeah. Kamu yakin Allah punya sifat sami'un basir? Ini termasuk tetap sifat yang ditetapkan oleh Asy'ari. Oh iya, Allah mendengar dan melihat. Bukankah makhluk pun juga mendengar dan melihat? Oh tidak, tidak sama mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dengan makhluknya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya kalau begitu. Kaum Ash'ari Pak tidak yakin Allah punya sifat marah. Kenapa katanya? Mustahil Allah marah. Yang namanya marah itu Goliyanud dam fil qalb. Yaitu mendidihnya darah di dalam hati. Ini sifat makhluk. Gak mungkin Allah punya sifat marah. Iya. Kita katakan sama dengan yang kita sebutkan tadi. Oke deh. Lalu kenapa kalian tetapkan sifat irada untuk Allah Subhanahu wa taala? Selalu ucapan begitu. Irada Allah tidak sama dengan irada makhluk. Kalau gitu kita katakan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Selesaikan. Lalu kenapa harus dibeda-bedain gitu? Subhanallah ya akal Islam. Maka Imam Syafi'i mengatakan di sini, Alhamdulillah alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fauqa ma yasifuhu bihi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya dan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya. Lihat. Artinya, kalau makhluk menganggap sifatnya begini, Allah lebih dari itu. Karena sifat Allah, ya, kesempurnaan Allah mengharuskan sifatnya pun tak, ya, sangat banyak dan tak terbilang ya, Islam. Berkata Ibn Abi Hatim, Haddathana Yunus bin Abdul A'la al-Aili, qal, Sami'tu Aba Idris, Aba Abdullah Muhammad bin Idris Asyafi'i rahimahullah yaqul, Berkata Ibnu Abi Hatim, tahukah Ibnu Abi Hatim? Ibnu Abi Hatim itu penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dan beliau anak dari seorang ulama besar yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim ini ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Mungkin antum baru dengar juga ya. Iya. Antum harus banyak kenalan sama ulama, Mas. Jangan cuma pemain sepak bola diapalin. Iya, terkadang banyak kaum muslimin kalau sepanjang pemain sepak bola sampai apa tuh? Lini depan, lini belakang, siapa-siapa namanya. Oh, Masya Allah. Gak bagus tuh. Yang bagus tuh ngapalin ulama-ulama kita, Pak. Ya. Abu Hatim Ar-Razi. Berkata Ibnu Abi Hatim, Haddasana Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ini temannya Imam Syafi'i rahimah. Dan beliau yang memuji, banyak memuji Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ma ra'aitu aqal min Syafi'i." Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika aku berdebat pada suatu permasalahan dan berselisih dengan dia. Setelah itu dia memegang tanganku dan berkata, Wahai Yunus, apa yang menghalangi kita untuk kita selalu bersama walaupun kita berselisih? Berselisih dalam permasalahan istihadiah maksudnya. Iya. Berkata Yunus bin Yazid bin Abdul A'la, Qal sami'tu Aba Abdullah aku mendengar Abu Abdullah Abu Abdullah itu artinya kunyah beliau ya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul qad su'ila an sifatillah ta'ala wa ma yu'minu bih. Dan Imam Syafi'i telah ditanya, beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang diimani oleh beliau. Maka beliau berkata faqal Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun Ja'a biha Ja'a biha kitabuhu Wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu La yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat al-tujarattuha لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روي عنه العدل مما روى عنه العدل وإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا ولا يفكر ولا يفكر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبه كما نفى التشبه النفسي فقال تعالى laisa kamitslihi syai. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit ya. Karena panjang perkataan beliau ini, ini aja belum selesai. Beliau berkata, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka tidak boleh untuk men, siapapun dari manusia menolak ya apa yang telah tegak hujah padanya. Karena Al-Quran telah menurunkan ayat-ayat tentang sifat. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan demikian. Sebagaimana diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Siapa yang menentang setelah tegaknya hujah, maka ia kafir. Adapun kalau belum tegak hujah, maka diberikan udur dengan ke kebodohan dia. Karena ilmu tentang sifat itu tidak bisa diketahui oleh akal. Tidak pula dengan melihat dan berpikir. Maka tidak boleh seseorang berpikir dengan kebodohan. Kecuali setelah dia sampai kepadanya berita dari Rasulullah SAW. Dan kita tetapkan sifat, tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah meniadakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, Laisa kamithli syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga dan dia maha mendengar lagi maha apa? melihat. Sampai beliau berkata, Nahu ikhbarillah subhana iyana annahu sami'un basir. Contohnya kata Imam Syafi'i, yaitu sifat Allah mendengar dan melihat. Wa anna lahu yadain dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Allah berfirman, bal yadahu mabsuqatan. Justru kedua tangan Allah terbuka. Ya wa anna lahu yaminan dan bahwasanya Allah punya tangan kanan. Allah mem memiliki ya, bahwa bahwasanya tangan Allah itu kanan. Allah berfirman, "Was-samawati matiyatum biyamini." Dan langit itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah punya wajah berdasarkan firman Allah, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan juga Allah berfirman, Wa wajah wajhu dul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wa anallahu qadaman. Dan aku meyakini bahwasanya Allah punya kaki. Berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW. Hatta yadu'ar rabbu fiha qadamah. Sampai Allah meletakkan kakinya dalam api neraka. Dalam hadis yang sahih. Ya. yakni jahannam wa annahu yadhhak min abdil mu'min dan bahwa Allah punya sifat tertawa Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Innahu laqiyallah wa huwa yabhaq alaih." Sesungguhnya orang ini bertemu dengan Allah yaitu meninggal dunia dalam keadaan Allah tertawa kepadanya. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan aku yakin bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berdasarkan khabar dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada hal itu. Wa annahu laisa bi'awar bahwa mata Allah itu tidak pecah sebelah. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu pecah sebelah, sementara Allah tidak pecah sebelah. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah bi absarihim. Dan aku beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah kelak pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat apa? bulan di malam purnama. Wa anna law isbi'an bahwa Allah punya jari jemari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada hati seorang hamba pun kecuali ia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Ini semua sifat yang diyakini Imam Syafi'i ditolak oleh al Ashari Iya. Karena beliau mengatakan di sini Allah punya dua tangan. Kalau antum tanya kepada orang Asy'ari, Allah punya dua tangan, berarti kamu mengatakan Allah sama dengan makhluk, oh kan? Ketika dibacakan ayat, bagaimana dengan ayat ini? Baliyadahu yadahu Justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Oh, yang dimaksud dengan niat di situ bukan tangan. Tapi maksudnya kekuasaan. Kita katakan ajib. Kan bentuknya musanna dua, yadahu. Kalau diterjemahkan berarti justru kedua kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah cuma dua? Lalu Allah mensifati situ maksudatan terbuka. Gak mungkin ditakwil kepada makna kekuasaan. Karena redaksinya sudah menunjukkan kepada dua. Bal yadahu. Justru dua-dua tangan Allah. Sehingga ini ayat tegas banget. Tidak bisa ditakwil kepada makna yang lain. Kata Imam Syafi'i, Allah turun ke langit dunia. Tapi orang Ash'ari mengatakan, gak mungkin Allah turun ke langit dunia. Masa? Itu kan sifat makhluk. Ketika kita bacakan hadis Red Bukhari dan Muslim, sahih. Disahihkan oleh seluruh ulama ahlu sunnah. Bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam ter... Nah, apa katanya? Itu yang turun rahmatnya. Kita katakan ajib. Masa rahmat Allah turunnya pada malam sepertiga malam terakhir doang? Iya. Rahmat Allah itu turun setiap saat. Iya kan? Sehingga siak dan redaksi hadis tidak bisa ditolak sebetulnya ya akal Islam. Kata Imam Syafi'i bahwa Allah punya punya kaki. Emang sekarang jam berapa sih? Gak ada, ada jam. Jadinya saya bingung. Kalau bisa pukul 11.20 udah tanya jawab. Oke, okay, siap insya Allah. Kata Imam Syafi'i, Allah punya kaki. Berdasarkan hadis, sampai Allah memasukkan kakinya dalam neraka. Karena waktu itu neraka berkata, Ya Allah, masih ada tambahan nggak? Masih ada tambahan nggak? Terus neraka berkata begitu. Maka Allah pun memasukkan kakinya ke neraka. Lalu neraka berkata, cukup, cukup ya Allah. Apa kata orang Asy'ari? Nggak mungkin Allah punya kaki. Lalu hadis itu bagaimana? Itu maksudnya sekelompok manusia. Ajib. Mana ada dalam bahasa Arab kodam artinya sekelompok manusia? Nggak ada, Pak. Iya. Yeah. Silakan antum tanya orang Arab manapun juga yang namanya kodam itu yang kaki. Makanya kan sepak bola bahasa Arabnya apa? Kuratul kodam bola kaki. Ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhi azakumullah wa iyyakum. Maka ini semua sifat yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan tentunya yang beliau imani itulah yang diimani oleh seluruh ulama di zamannya. Antum pernah baca buku yang berjudul Aqidatu A'immatil Amsar akidah ulama di seluruh negeri yang ditulis oleh Ibn, Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Keduanya ulama salaf, bukan khalaf. Kalau Ash'ari ulama khalaf. Ash'ari, Abu Hasan Ash'ari itu termasuk khalaf. Iya. Imam apa namanya? Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim Ar-Razi ini salaf. Menulis kitab Aqidatu A'immatil Amsar di mana ya Abu Zur'ah dan Ibnu Abi Hatim ini ditanya. Beliau menulis tentang keyakinan seluruh ulama yang engkau dapati di negeri-negeri yang kalian dat datangi itu. Maka beliau mengatakan, kami mendapati ulama-ulama di berbagai macam negeri Semuanya berkeyakinan, kemudian disebutkan keyakinan-keyakinan. Banyak di situ. Kemarin bulan puasa saya kaji di TV Roja. 20 hari habis, Alhamdulillah. Kajian kitab Akidatu Aimatil Amsar. Dan keyakinannya tidak ada bedanya dengan apa yang diyakini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya. Iqraru nususi sifat ala zahiriha. Bahwa Imam Syafi'i mewajibkan mengimani ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan lahiriahnya. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain. Saya ingin sedikit menjelaskan apa itu makna takwil, Takwil itu artinya memalingkan makna yang tampak kepada makna yang lain. Contoh, kalau saya berkata kepada antum, saya melihat singa. Saya melihat makna yang tampak dari singa apa, Pak? Binatang buas, singa, ya kan? Jangan dipalingkan kepada yang lain. Oh, mungkin maksudnya beliau itu lelaki yang gagah berani kali. Gak boleh. Haram, Pak. Kita mentakwil ucapan seseorang yang tampak kepada makna lain dengan tanpa bukti dan dalil. Sebab kalau kita memahami duluan makna lain, rusak pemahaman kita semuanya bahkan dalam ucapan kita sehari-hari. Nak, pergi kamu ke pasar nak, beli kambing sana. Baik ya, pulang bawa ayam. Loh, kok kamu bawa ayam? Maksud kambing menurut saya itu ya ayam. Karena itu kan binatang ternak juga sama. Bego kamu nak, kata ayahnya. Masa kambing sama dengan ayam? Nah, Pak, itulah dampak takwil, Pak. Dan batawil itu artinya apa? Oh maksudnya ini begini. Sebuah kesalahan memalingkan makna yang tampak kepada makna yang lain dengan tanpa apa? Dalil. Kalau antum disuruh sama guru, tolong ambilkan pulpen. Antum ambil pensil. Dengan alasan pulpen itu ada kemungkinan makna pensil juga. Salah besar antum. Pasti dimarahin sama gurunya. Saya suruh ambil pulpen, kok nggak sih ambil pensil sih? Nah, demikian pula begini. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, justru kedua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Karena yat itu kan diantara maknanya kekuasaan. Betul, tapi kan itu siaknya nggak mungkin makna lain. Karena itu musanna dua. Justru kedua tangannya tidak mungkin dua kekuasaan. ya Takwil namanya, Pak. Kalau memang ada dalil yang harus kita memahami kepada itu, boleh nggak masalah. Mentakwil, ya, membawa makna yang tampak kepada makna lain yang tidak tampak karena adanya dalil boleh. Ini disebut dengan takwil yang sahih. Disebut dengan apa? Takwil yang sahih. Kalau tanpa dalil, itu namanya takwil yang fasid, yang rusak, yang tidak boleh. Haram hukumnya, Pak. Paham nggak, Pak? Nah, Pak. Ya. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa mentakwil sifat-sifat Allah itu haram kecuali kalau ada dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Iya. Imam Asyafi rahimahullah ya, berkata menyebutkan tentang wajibnya memahami sesuai dengan lahiriahnya. Kata Imam Syafi'i, "Amantu billah wa bima ja'an rasulillah wa ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah wa ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah inginkan. Iya. Dan diriwayatkan dari Rabi demikian pula dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Iya. Yeah. Annahu kana yuqiru bi ayati sifat wa ahaditsaha kama ja'at min ghairi taqifin wala tashbih wala ta'tilin wala tahrif ala tariqati salaf. Wa Imam Syafi'i menetapkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya sesuai dengan lahiriahnya dengan tanpa mempertanyakan bagaimana tata caranya dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan tanpa menolak sifat-sifatnya tidak pula merubah-rubah maknanya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu, Pak. Tapi terkadang kita dituduh juga mentakwil, Pak. Buktinya kalian mentakwil hadis. Apa? Rasulullah bersabda, Ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada apa? Pelakunya. Tuh. Secara lahiriah itu menunjukkan Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat. Berarti makhluk itu Al-Quran. Sementara kalian punya keyakinan Al-Quran bukan makhluk kayak al-sunnah. Lalu apa makna menurut kalian Al-Quran dalam hadis itu? Kata al-sunnah maknanya adalah pahala. Tuh kan kalian mentakwil. Kalian melarang kami mentawil, kalian sudah mentawil. Maka Allah sama sama Sunnah menjawab, kami menakwil karena adanya dalil. Sementara kalian menakwil tanpa dalil. Kami menakwil mengatakan Al-Quran maksudnya di sini pahala karena adanya ayat-ayat dan dalil yang tegas-tegas Allah bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Bahwasanya Al-Quran kala kalamullah. Yang kedua karena memang secara bahasa Arab Al-Quran itu masdar dari koro ayat koro u kiro kiroatan wa Quranan. Membaca, bacaan. Seperti antum katakan pukulan. Apa yang antum pahami dari kata pukulan, Pak? Pukulan itu artinya perbuatan memukul. Atau Hah? atau pukulan itu sendiri zatnya. Ya enggak? Kata pukulan ada dua makna. Makna yang pertama apa? Hah? Perbuatan memuk apa per, perbuatannya? Atau yang kedua apa? Hasil pukulan itu. Bacaan. Apa maknanya? Perbuatan membaca atau hasil bacaannya. Sehingga kata-kata Al-Quran akan datang Artinya perbuatan membacanya yang akan datang itu pahalanya. Bukan Al-Qur'an yang merupakan kala kalamullah. Dan kami harus bawa itu karena supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang tegas bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Jadi kami menakwil dengan dalil dong. Sementara kalian menakwil sifat tanpa dalil. Hanya sebatas dengan apa? atau aduh maaf nih Pak nih, pembahasan sifat ini masalah berat ya Pak ya. Iya, tapi sengaja saya berikan contoh-contoh supaya antum lebih paham lah ya. Ya, intinya sebetulnya Pak, bahwa keyakinan Imam Syafi'i itu tidak sama dengan keyakinan apa? Asy'ari. Enggak sama sama sekali. Iya. Dusta orang menisbatkan kepada Imam Syafi'i keyakinan Asy'ari itu. Iya. Ikhwata Islam, ma'azakumullah wa yakum. Saya kira cukup sampai dulu. Ini maaf kelebihan 4 menit. Artinya 11.20, ini 11.24. Maaf. Sebetulnya masih panjang banget kalau kita bahas tentang keyakinan Imam Syafi'ah. Butuh kepada daurah dua hari, Pak. Ya, khusus tentang keyakinan Imam Asyafi'i rahimahullah. Baik, di sini zuhur sampai jam berapa sih? Zuhur jam berapa di sini? Oh, setengah satu ya. Nanti masih satu jam lagi dong. bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya yaitu orang salafi bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi. Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang yang mengatakan begini. Kamu jangan merasa paling benar. Karena maaf, saya katakan, ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri. Buktikan. Kalau ada orang berkata kepada bapak, kamu jangan merasa paling benar. Tanya, kamu berkata seperti itu ngerasa benar gak? Hah? Iya, kalau ada orang berkata kepada bapak, kamu jangan merasa paling benar. Balikan. Bapak ngomong gitu ngerasa gemar, bener nggak? Bener sih. Ya udah sama aja berarti. Ya kan? Fitrah orang, Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri? Saya paling sesat sendiri. Ada nggak? Fir'aun saja, semua kita yakin. Fir'aun, pentolannya Togut ini. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian, kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Uh, itu Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Fir'aun gak ngerasa dirinya sesat? Yang ketiga, Pak. Orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri. Pasti kalau diamalkan jadi pelin-pelan. Coba deh. Fatihah sholat Allahu Akbar. Kamu letakkan di mana? Tidak ada. Jangan merasa paling benar sendiri ya. Terus gimana dong? Ke bawah. Kok di perut? Jangan merasa paling benar sendiri dong. Terus yang benar, yang benar, yang mana ini? Ini apa ini? <laughs> Apa ini? Pasti pelin-pelan, Pak. Benar, Pak. Pelin-pelan. Justru ketika kita merasa benar itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar, tapi hujahnya Al-Quran, hadis, ijma. Wajib merasa paling benar. Karena Al-Quran, hadis, dan ijma tidak mungkin salah. Ya tidak? Kalau ada orang merasa paling benar, pasti tanya dalilnya, Enggak ada. Ini salah. Jadi kalau merasa paling benar, karena adanya hujah dalil yang sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, boleh, enggak masalah. Bahkan itu harus, Pak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasulnya. Namun, ada namun. Ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas dalam dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ijma juga. Yang ada perselisihan istihad para ulama. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan berdalil dengan ayat. Faidah kori al Quran, fastami'u ulah wa ansitu alakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya betul. Kita tidak boleh menyesatkan yang lain. Tidak boleh. Karena masalah tidak ada nasnya ya. Tidak ada nas yang sorry. Ya. Yeah. Dan itu pun telah diucapkan oleh para ulama seperti Ibn Qayyim dan yang lainnya. Ibn Qayyim mengatakan dalam masalah yang hal-hal yang sifatnya istihadiah yang tidak ada nasnya, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tidak boleh. Kita hanya memilih mana yang paling kuat dalilnya, selesai. Nah, Pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan mana istihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? Ijma para ulama masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak. Pokoknya kalau kamu nggak kunut, wahabi. Waduh. Kunut subuh kan ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak syariat, tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah. Ikhtilaf para ulama. Iya. Nah inilah Pak. Bahkan yang tukang tahdir itu ya. Masalah yang sifatnya istihadiah juga sebetulnya. Iya. Mensikapi beberapa yayasan dan yang lainnya. Gak bisa bedakan mana yang sifatnya apa? Itu sudah ijma, mana yang sifatnya istihadi. Nah ini Pak, Bapak sekalian, pahami ini baik-baik Pak. Iya. Jadi kalau ada orang berkata, itu orang salafi. Iya kok merasa paling benar sendiri? Periksa dulu. Dia merasa paling benar dalam masalah apa? Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma, wajib kita ikuti itu. Karena itu kebenaran yang tidak mungkin, yang tidak boleh diselisihi. Tapi kalau itu sifatnya istihadi, maka masalah istihadiyah kita lihat dalil-dalil setiap pendapat. Kita rajihkan mana yang paling kuat. Nah ini ya akhi azakumullah ya. Ya, itu batasan yang harus kita pahami bersama supaya tidak salah di dalam bersikap. Pertanyaan-pertanyaan fikih yang di luar pembahasan tema kita saya tidak akan jawab ya. Insya Allah dijawab oleh ustadz yang ada di sini aja. Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan, Al bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela. Entah dulu. Jangan berhenti sampai situ. Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bid'ah itu. Dan bagaimana prakteknya. Supaya kita tidak salah. Karena kan di zaman sekarang itu hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa melihat definisi dan prakteknya beliau. Ini sebuah kesalahan. Beliau berkata, ya, fabid'atun madmumatun ma khalafa kitaban au sunnatan au atharon anis sahabah. Adapun bid'ah yang tercela yaitu yang menyelisih Al-Qur'an, hadis dan asar sahabat. Berarti menurut Imam Syafi'i bid'ah yang tercela itu apa? Yang menyelisihi apa? Al-Qur'an, terus sunnah, terus asar sahabat. Fa amma ma sunnatan aw atharan fahiya bid'atun mahmudatun. Adapun yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan atar sahabat, maka itu terpuji. Baik prakteknya. Imam Syafi'i menganggap maktam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercelah, haram Sementara di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Prakteknya beda tidak? Beda. Ya. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil mem mem apa, memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala itu sebagai bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia nggak apa-apa. Bid'ah hasanah. Berarti prakteknya beda tidak? Beda. Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya. Iya. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i memang. Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi lima. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidh Ibnu Ibn Rajab dalam kitab Jami Ulum wal Hikam berkata, semua ucapan ulama terdahulu yang membagi bid'ah ada yang terpuji dan yang tidak terpuji. Itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja. Bukan bid'ah secara syari syariah. Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu. Seperti misalnya sesuatu yang disebut dengan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran. Sebagian ulama mengistilahkan itu bid'ah terpuji. Karena sesuai dan sejalan, sejalan dengan Al-Quran, hadis dan a'tar sahabat. Tapi mereka kemukakan dengan ucapan bid'ah terpuji. Paham tidak? Iya. Kalau kita mengemukakannya dengan ungkapan maslahat mursalah. Maslahat apa? Mursalah. Contoh lagi. Adanya ilmu-ilmu. Ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah Pak ya, yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu. Saya akan lebih perjelas lagi. Ingat ada sebuah kaidah yang harus bersama kita pahami. Bahwa tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid bid'ah. Walaupun bid'ah secara bahasa. Walaupun bid'ah secara apa? Bahasa. Karena, ingat kaidah ini. Tolong dicatat baik-baik, dipahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada apa? Penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. Tiga keadaan. Saya akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Dengarkan, tolong dengarkan baik-baik, jangan tidur. Ini kaidah penting banget untuk bisa membedakan. Yang pertama apa? Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Contoh. Kenapa di zaman Nabi tidak tidak ada ilmu sorof, ilmu nahu? Belum dibutuhin, Pak. Belum ada pendorongnya. Sahabat semua ahli nahu, ahli sorof. Bahasa Arabnya paling fasih di dunia. Sehingga tidak butuh di zaman Nabi bikin ilmu sorof, ilmu Ilmu hadis nggak ada zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup. nggak ada sanad. Buat apa dipelajari? Ilmu usul fikih nggak ada zaman Nabi. Karena para sahabat semua dengan kepastian bahasa Arabnya tahu. Ini mujmal, ini mubayan. Ini khusus, ini umum. Ini mutlak, ini muqayyad. Paham mereka. nggak butuh ilmu usul fikih. Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul, dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Paham tidak? Yang kedua. Yang kedua apa? Nabi SAW tinggalkan karena ada penghalang. Contoh. Kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya Al-Quran terus-menerus turun, Mbak. Belum selesai. Dan Al-Quran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat. Sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis, siapa yang suka ya, hatinya menjadi lembut, hendaklah ia membaca mushaf. Hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Syekh Albani menghasankannya. Ya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang telah hilang, paham tidak? Dan sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan Pak, sangat dibutuhkan untuk membukukan Al-Quran. Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal-penghafal Quran satu persatu meninggal dunia. Akan hilang Al-Quran. Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mur salah. Atau dengan kata sebagian ulama, bid'ah hasanah di dua keadaan ini. Sekarang yang ketiga apa? Hah? Nabi tidak tinggal, tidak lakukan sementara pendorongnya ada. Penghalangnya tidak ada. Maka itu tidak disyariatkan. Contoh, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adan dan tanpa komat. Sementara pendorong untuk adan dan komat ada. Mengumpulkan orang. Penghalangnya tidak ada. Nabi mampu untuk melarang ataupun ya menyuruh sahabat Bilal untuk adan Mampu, bisa kok, gampang. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Berarti itu dalam rangka pensyariatan. Maka yang ketiga ini kalau dilakukan masalah, Pak. Adapun yang dua pertama dilakukan tidak masalah. Kemudian, Pak, maslahat mursalah atau dengan kata sebagian ulama bid'ah hasanah itu tujuannya tiada lain untuk apa? Hah? Membela Al-Qur'an dan di mana kalau ditinggalkan bisa jadi menimbulkan mudorot. Atau dilakukan karena adanya maslahat yang sangat besar. Saya mau tanya. Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat taraweh tiap malam? Ada penghalangnya tidak? Ada penghalangnya. Pada Rasulullah mampu tidak untuk sholat taraweh tiap malam? Mampu. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Maka di zaman Umar, menganggap penghalangnya sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Jadi pahami baik-baik, ternyata Pak, sebetulnya ada titik temu antara orang yang mengatakan bid adanya bid'ah hasanah dengan yang mengatakan tidak ada bid'ah. Ada titik temu. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti Imam siapa? Syafi'i, Imam Nawawi. Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua sepakat itu bid'ah, nggak boleh. Contoh, Imam Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya bagaimana hukum sholat rogaib dan sholat di Sya'ban. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Fa inna hataini sholatain lam yarid fihi mahadithun sahih wala amila bihi salafus salih fahuma bid'atani madmumatan segala puji bagi Allah dua salat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih dan tidak pula diamalkan oleh salafus saleh, maka dua solat ini bid'ah tercela. Tegas Imam Syafi'i mengatakan Imam Nawawi apa? Bid'ah tercela. Di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Arti ada benang merah di sini, Pak. Pahami baik-baik apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Bid'ah hasanah. Jadi kata-kata bid'ah hasanah di zaman sekarang ini terlalu lebar. Jadinya semua yang dianggap baik oleh akalnya bid'ah hasanah. Lah kalau seperti itu namanya membuka pintu selebar-lebarnya orang berkreasi sendiri. Musibah wallah. Musibah. Gak boleh seperti itu ya akal Islam azakumullah ya. Nah inilah. Ya. Paham nggak? Paham insyaallah? Alhamdulillah kalau paham. Bagaimana tadi dikatakan Imam Syafi'i melarang ya mengagungkan kuburan sampai jadikan kuburan jadi masjid. Bagaimana hukumnya sekarang sholat di masjid yang ada kuburannya? Sholat di masjid yang ada di kuburannya, sepakat seluruh ulama tidak boleh. Tanpa ada perselisihan mereka. Seluruh madhab sepakat dalam hal ini. Yang diperselisihkan itu hukumnya sah apa enggak, itu aja. Waktunya sudah habis kata panitia. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah juga buat saya nih. Ya. Soalnya dari tadi ngomong terus ya Pak. Baik Pak. Mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Saya tidak bisa membahas itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuat antum pan apa penasaran. Saya berharap yang saya sampaikan ini antum penasaran. Kalau antum penasaran, antum mau menggali. Kalau antum nggak penasaran, payahlah antum. Iya. Tapi tentunya yang akan Islam kebenaran itu berasal dari siapa? Dari Allah. Kesalahan dari kekurangan saya dan dari syaitan dan saya mohon maaf juga bila ada kata-kata yang apa? Iya, yang memang tidak berkenan di hati antum Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini saja. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.